kepada siapapun dari kalangan muslimin Barihim wa fajirihim Apakah terhadap orang baiknya atau terhadap orang fajirnya? Fi amrin min din Pada perkara dari perkara-perkara agama. Faman katama, siapa yang menyembunyikannya? Faqad ghasya. Berarti dia telah menipu atau telah melakukan sesuatu yang curang. Nabi SAW menyatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Kapan itu diucapkan? Ketika Rasulullah SAW melewati pasar para pedagang, Rasulullah SAW melihat penjual terigu. Beliau masukkan tangannya ke terigu tersebut, ternyata di dalamnya basah, di atasnya kering. Dan mereka waktu itu kalau menjual seember, seember. Artinya sekaligus seluruhnya. Maka kata Nabi, "Mahada, apa ini wahai pedagang?" Dijawab asabahul matar ya Rasulullah, kena hujan kemarin. Tapi mengapa kau sembunyikan di bawah yang di atasnya kering? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Lafadznya ghasya yakni menyembunyikan apa yang di dalamnya dari barang yang jelek ditutupi dengan barang yang bagus sehingga dilihat seakan-akan bagus. Ya, mereka akan letakkan takaran-takaran tadi di tempat dagangnya. Mereka beli, ambil seember, seember, seember. Nah ternyata yang di atas kering, di bawahnya basah. Ada gish, ada gish. Kembali pada ucapan muallif, musannif, ini kita bicara bahasa, kalimat ghasya Man ghasyana nafalesa minna siapa yang menipu kami Kata al-muallif Imam al-Barbahari rahimahullah, "Man katama faqad ghasyal muslimin." Siapa yang menyembunyikannya berarti dia menipu kaum muslimin, memperlakukan secara curang kepada kaum muslimin atau bersikap dengan sikap yang tidak adil kepada kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Dan siapa yang melakukan ghish terhadap kaum muslimin berarti dia mendustakan agama atau menipu agama. Dan siapa yang menipu agama berarti dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada kaum muslimin. Khianat adalah menyia-nyiakan amanah. Sedangkan mereka-mereka yang memiliki ilmu memiliki amanah di pundak-pundak mereka dari Allah, dari Rasulnya, dan dari kaum muslimin. Apa amanah itu? Amanah di pundak mereka hendaklah kalian memberitahu siapa yang tidak tahu. Hendaklah kalian memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Itu amanah. Allah sebutkan dalam sekian banyak ayatnya dan Rasulullah SAW sebutkan dalam sekian hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian banyak ayat untuk berdakwah untuk mengajak kepada kaum muslimin, mengajak kepada kebaikan. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan falyuballighu syahid al-ghaib hendaklah menyampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Ini juga amanah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadi amanah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Dan ini penjabaran dari ayat Allah Subhanahu wa taala wal takun minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di tengah kalian orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. تفضلوا أيها الطلاب Ini ciri khasnya pondok pesantren. Eh, Mereka mencuci sendiri. Melicin pakaian sendiri. Masya Allah. Allah barik fikum. Maka siapa yang tidak menyampaikan atau tidak melaksanakan amanah yang sudah Allah berikan atau Allah wajibkan di pundak-pundak mereka berarti berkhianat. Apakah seluruhnya? Wal takun minkum hendaklah ada di tengah kalian yang mengajak pada kebaikan. Hendaklah ada di antara kalian yang menyuruh pada yang ma'ruf hendaklah ada di tengah kalian yang mencegah dari yang munkar. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Ikhwani fi din azakumullah, tentunya yang terkena kewajiban ini adalah orang yang tahu bahwa itu kebaikan. Orang yang tahu kalau itu ma'ruf. Orang yang tahu kalau itu munkar. Alias Orang-orang yang berilmu, walaupun mungkin ilmu dia sedikit, tapi pada ilmu yang sedikit itu dia punya amanah. Pada ilmu yang sedikit tadi, dia punya amanah. Begitu dia lihat bahwa itu salah dengan ilmu yang dia sudah tahu, kemudian dia sembunyikan, biarin aja. Ini yang sedang dibahas. Kata ma an-nasihah, menyembunyikan an-nasihah. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya barakallahu fikum dalam bahasa Arab kata nasihah maknanya sangat luas. Bukan hanya nasihat. Bahkan lebih dari itu. Inilah yang akan dibahas oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya. Qala an-nasihah hiya al-khulus yang namanya nasihat adalah kemurnian. Ketulusan. Minal ghish. Ketulusan tidak menipu. Kemurnian dan keikhlasan tidak mendolimi dan tidak mencurangi. Itu makna an-nasihah secara umum. An-nasih Seseorang yang dijuluki rajulun nasih adalah seseorang yang khalis yang berjiwa tulus ikhlas murni Ikhwan ibn a'azakumullah Fal mu'min yajib an yakuna nasihan maka seorang mukmin harus menjadi seorang yang nasih yakni khalisan minan nifaq orang yang tulus bersih orang yang dalam keadaan ikhlas bersih dari kemunafikan bersih dari kecurangan bersih dari al-ghish khalisan minan nifaq khalisan minal ghish wa khalisan minal khadi'ah dan bersih dari tipu daya khadi'ah artinya tipu daya ويكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق maka orang yang nasih adalah orang yang zahirnya dan batinnya sama lahir dan batinnya sama yang di lidah dengan yang di hati sama itu dikatakan rajulun khalis atau rajulun nasih rajulun nasih Berbeda dengan para munafikin yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara di mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Itu munafik. Allah gambarkan seperti itu dalam Al-Qur'an. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim mereka beralasan dengan seribu satu macam alasan untuk tidak pergi berperang. Syakalatna an syakalatna amwaluna menyibukkan kami, harta kami dan anak-anak kami. Amwaluna wa ahluna kami sibuk dengan ini, kami sibuk dengan itu. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara di lidah apa yang tidak dalam hatinya. Ada barakallahu fikum laysa bi khalis, laysa bi nasih. Tidak nasih. Berarti mukmin orang yang beriman harus menjadi seorang yang nasih, yang bersih dari kemunafikan, bersih dari tipu daya, bersih dari kecurangan, yang bahirnya dan yang batinnya sama tidak berbeda. Wan nasihah hiya din. Sedangkan nasihat ini intinya agama. Intinya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah disebutkan tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qulna kami bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Kalau kita terjemahkan yang tadi, kemurnian tadi, keikhlasan tadi, sesuatu yang tulus tadi, Tulus untuk siapa? Qala Nabi menjawab lillahi untuk Allah. Wali kitabihi untuk kitabnya. Wali rasulihi untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim untuk para penguasa kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Kalau nasihat diterjemahkan nasihat, di sini kalian akan bingung. Nasihat untuk Allah bagaimana? Nasihat untuk Rasulnya bagaimana? Barakallahu fikum. Tetapi ketika kita sudah terjemahkan di awal dari Syekh Shalal Fauzan bahwa itu ketulusan, keikhlasan, memberikan yang terbaik, maka ketika dikatakan lillah jelas Maknanya adalah kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, murni tidak untuk yang lain kecuali untuk Allah. Yaitu tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah, pengesaan Allah dalam rububiyah, pengesaan Allah dalam asma dan sifatnya. Wali kitabih untuk Al-Quran. yakni ketulusan kita dalam mengamalkan Al-Quran. Mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan kemudian menyampaikannya. Wali Rasulihi untuk Rasulnya adalah ketulusan kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu ittiba Wali Waliyaimmatil muslimin untuk para penguasa. Apa ketulusan kita untuk para penguasa? Memberikan ketaatan kita fil ma'ruf. Memberikan ketaatan kita pada penguasa fil ma'ruf. Dalam kebaikan. Wa'ammatihim dan ketulusan kita. Memberikan yang terbaik, yang ikhlas untuk mereka. Apa itu? nasihat. Jadi yang nasihat yang benar-benar nasihat adalah untuk ammatul muslimin. Ikhwani fiddina azakumullah. Kita lihat dari Syekh Shalal Fauzan makna dari hadis ini. Al muradu biha huna an yukhlisal insanu min kulli khuluqin damim. Makna hadis ini adalah hendaklah seseorang membersihkan dirinya dari segala akhlak yang jelek. Wa an yatahalla bil akhlaqil fadilah dan hendaklah seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Farrajulun nasih maka seseorang yang nasih huwa alladhi laisa indahu ghishun li ahad Seseorang yang nasih adalah orang yang tidak memiliki tipu daya, kecurangan, ghis kepada siapapun. Allah SAW man ghasyana falaysa minna. Nabi bersabda, siapa yang curang kepada kami maka bukan golongan kami. Berarti diddun nasihah al-ghish. Berarti lawan dari nasihat adalah al-ghish. Hadis rahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر dan beliau alaihi salatu wassalam mengulang-ulang kalimat ad-din nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Salah marrat. Tiga kali min bab at-ta'kid sebagai penegasan walihtimam agar perhatian diulang tiga kali dan ini termasuk cara metode pengajaran kalau kalian mengajar kalau kalian ceramah kalau kalian berpidato berkhutbah maka tidak mengapa untuk mengulang tiga kali pada perkara-perkara yang penting Ingat, ad-dinun nasiha. Sekali lagi kami katakan ad-dinun nasiha, diulang tidak mengapa. Wa ukarrir, wa ukarrir. Saya ulangi sekali lagi, saya ulangi berkali-kali. Labas, barakallahu fikum, Mada ta'kidan Lilihtimam. sebagai penegasan bahwa ini penting. Wa qad hasarad din kulluhu fi nasihah. Sampai-sampai agama ini seluruhnya disebut dengan satu kalimat. An-nasihah. Ad-din an-nasihah. An-nasihah ya din. Yang namanya agama adalah nasihah. Wan nasihah lillahi wa li rasulih hadza fil aqidah. Adapun nasihat untuk Allah, nasihat untuk nasihat untuk rasulnya fil aqidah dalam masalah aqidah. Fala yakunul insanu musliman illa idza kanat aqidatuhu salimah. Maka ketulusan untuk Allah adalah ketulusan dalam akidah. yakni akidahnya bersih dari berbagai macam penyimpangan. Akidahnya bersih, murni, tulus, tidak ada yang mengotorinya maka fala yakunul insanu musliman maka seseorang tidak dikatakan muslim kecuali idza kanat aqidatuhu salimah kecuali kalau akidahnya lurus kalau tidak lurus tidak dikatakan muslim wa khaliyah minasyirik kalau akidahnya bersih dari kesyirikan wa kana amaluhu khaliyan minal bid'ah dan amalannya bersih dari kebid'ahan-kebid'ahan. Muttabi'an lir Rasul, Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada huwa nasih lillahi wa lirasulih. Itulah yang dikatakan nasih lillah wa lirasulih. Alladhi yakunu amaluhu khalian minasy syirki yang amalannya bersih dari kesyirikan dan bersih dari kebid'ahan. Mengapa? Karena nasihah lillah an la yushrik bihi syai'a. An-nushu lillah an la yushrik bihi syai'a. Nasihat untuk Allah adalah jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan tulus untuk Rasulullah SAW adalah hanya ngikut beliau tidak mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak diajarkan oleh beliau, nggak ada perintah kami kata Nabi, maka dia tertolak. Berarti an-nushul Rasul alaihi salatu wassalam huwal imanu birisalatihi wa mahabbatuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu alaihi salatu wassalam. واتباعه والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد Berarti nasihat untuk Rasulnya adalah beriman dengan kerasulan beliau, wa mahabbatuhu mencintainya, wa tawqiruhu menghormatinya, wa ihtiramuhu memuliakannya, Wattiba'uhu mengikutinya dan meneladaninya. Ittiba'uhu mengikutinya. Waliqtida meneladaninya dari kata qudwah. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad. Dan termasuk nasihat untuk Rasul adalah mengutamakan ucapannya di atas ucapan siapapun. Mengutamakan ucapannya, mendahulukan ucapannya di atas ucapan siapapun. Watarkil bid'ah. Dan termasuk nasihat untuk Rasul meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wal muhdatsati allati haddara minha Rasulullah dan perkara-perkara muhdats yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر Nggak Biasanya kalimat tasdik beriringan dengan itu. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa tarku ma naha anhu wa zajar. yakni membenarkan berita-beritanya minal mughayyabatil madiyah wal mustaqbalah membenarkan seluruh berita-beritanya dari berita-berita gaib yang telah lalu atau yang akan datang semua berita-berita apa yang telah lalu tentang Adam, tentang turunnya Adam, tentang segala macam berita-berita dari Nabi yang telah lalu, kita percaya. Dan yang akan datang nanti hari kiamat, apa yang akan terjadi di akhir zaman, akan turunnya Isa bin Maryam, akan munculnya Dajjal, akan munculnya Ya'juj wa Ma'juj, akan sekian banyak kejadian-kejadian diberitakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita katakan aman nabihi, kullun min indi rabbina. Ini termasuk an-nasihah. Liman? Di Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. واجتناب ما نهى عنه هذه النص واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadih nasihah dir Rasul. Ini nasihat untuk Rasul. Wal kitabih dan nasihat untuk kitabnya. kitab Allah azza wa jalla huwal Quran yaitu terhadap Kitab Allah, yaitu Al-Quran apa ketulusan yang wajib terhadap Al-Quran ketulusan yang wajib terhadap Al-Quran bi an tu'mina bi annahu kalamullahi munazzal pertama engkau beriman bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah yang diturunkan Ghairu makhluk. Bukan makhluk. La kalamu ghairihi. Bukan pula ucapan lainnya. Ini ucapan Allah benar-benar ucapan Allah. Takallamallahu biha. Yang Allah benar-benar mengucapkannya. Inilah Al-Quran. Kama yakuluhu ahlul Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang sesat ada yang menyatakan bahwa Allah tidak berbicara, maka Al-Quran bukan kalamullah tetapi makhluk Allah. Sepertinya samar antara keduanya. Ucapan Allah dengan makhluk Allah apa bedanya? Beda barakallahu fikum seperti perbedaan bumi dengan langit, sangat jauhnya. Kalau engkau katakan kalamullah, engkau membenarkan Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam. Adapun kalau menyatakan Al-Quran makhluk, berarti engkau tidak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam. Itu satu. Dan itu pun sudah besar. Sudah kufur. Kalau menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Berarti mengingkari Quran wa sunnah dan mengingkari ijma'ul ummah. Yang kedua, kalau kalamullah adalah sifat Allah. Tetapi kalau makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah bukan sifat Allah. Akibatnya apa? Kalau kalamullah berkait dengan zatnya yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang ula. Tetapi kalau makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk tidak ada yang sempurna. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu sangat-sangat amat berbahaya. Maka ahlu sunnah dan seluruh kaum muslimin hendaklah memiliki an-nasihah untuk kitabnya. Apa itu nasihat untuk kitabnya? Engkau memiliki ketulusan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar-benar ucapan Allah, benar-benar diturunkan oleh Allah kepada nabinya melalui Jibril, bukan ucapan siapapun tetapi ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh ahlul dalal. Yang kedua, anta ta'allumuhu, anta ta'allamahu. Hendaklah engkau mempelajarinya. Wa tu'allimahu hendaklah engkau mengajarkannya khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya sebaik-baik kalian yang paling baik di tengah kalian man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya yang ketiga an ta'mal bihi hendaklah engkau mengamalkannya Pertama mengimaninya bahwa itu benar-benar ucapan Allah. Kedua, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ketiga, mengamalkan kandungan isinya. Wa anta tafaqqah fi ma'anihi dan hendaklah bertafaqquh mempelajari makna-maknanya. Tatadabbar bertadabbur Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha apakah mereka tidak mau bertadabbur mempelajari Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci kata Allah ini teguran keras bagi mereka yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an yang tidak mau bertadabbur wa kadzalika minan nasihah likitabillah. Demikian pula termasuk nasihat bahasa Arab, bukan nasihat bahasa Indonesia. Tapi kalau begitu kasih kasih alif lam saja. Termasuk an-nasihah likitabillah ta'alluman wa ta'liman wa fahman wa fiqhan wa amalan bihi. Yang namanya nasihat pada Quran atau an-nasihah lil Quran adalah dengan ta'alluman wa ta'liman, dengan mempelajarinya dan mengajarkannya, wa fahman dengan memahaminya, wa fiqhan dengan tafaqquh di dalamnya, wa tadabbur, wa amalan bihi dan mengamalkannya, wa kadzalika. Demikian pula termasuk an-nasihah di kitabillah al-iksar min tilawatihi, memperbanyak membacanya. wa adamul ghaflah anhu dan tidak melalaikannya An-nasiha li a'immatil muslimin. Nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Wahum al-wulah al-umara wal-wulah yaitu para penguasa, pemerintah yang mengurusi kalian atau dunia kalian. Bagaimana kita memberikan ketulusan pada mereka? Bi an fi ghairi ma'siyatillah azza wa jal. Pertama, engkau mentaatinya dalam kebaikan yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Wala tanzi' yadan min ta'ah. Dan jangan lepaskan tanganmu dari ketaatan. Wala takhruj alaihim dan jangan memberontak. Wala tatalammas akhta'ahum wa auratihim. Dan jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka atau aib-aib mereka, aurat mereka wa dan engkau sebarkan bainan nas di tengah-tengah manusia. Jangan. Ini termasuk nasihat li a'immah. Ketulusan kita pada penguasa adalah dengan engkau mentaatinya dalam kebaikan, tidak mencabut ketaatan, tidak memberontak, tidak mencari-cari kesalahan, mencari-cari kejelekan, mencari-cari aibnya, kemudian disebarkan tengah-tengah manusia, tidak. Ini nasihat liman li'aimmatil muslimin. Wa minan nasihah lahum idza kana 'indaka ilmun wa qudrah. Termasuk nasihat kepada penguasa adalah khusus bagi kamu yang punya ilmu wa qudrah dan punya kemampuan. Dua perkara, ilmu wa qudrah. Punya ilmu dan punya kemampuan. Antan sahahum ma bainaka wa bainahum. Nasihati mereka dengan secara sembunyi. Nasihati mereka antara kamu dengan dia saja. Bukan di depan umum. Tusil ilaihimun nasihah. Ima dengan di sambung pada mereka nasihat atau dikirimkan pada mereka nasihat atau kau datangi satu rahmi kemudian kau nasihati wa tuballighum bil akhta kamu sampaikan pada mereka langsung bahwa engkau salah di sini salah di situ ittaqillah tuballighum bil akhta allati tahsul minhum sampaikan pada mereka kesalahan mereka yang terjadi pada mereka au min ra'iyatihim atau yang terjadi pada rakyat mereka. Rakyatmu begini, rakyatmu begitu. Tubalighuhum bidhalik. Kamu sampaikan pada mereka. Wala tatahaddas biha fil majalis. Dan jangan engkau sampaikan secara umum di majlis-majlis umum. Ada minal ghish. Itu pengkhianatan. Itu bukan ketulusan. Karena an-nasihah wa ta'yir berbeda jauh bahkan bertentangan. Nasihah adalah ketulusan, memberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Kalau ta'yir adalah ghish, menghendaki kejatuhan dan kejelekan pada mereka. Bertentangan 180 derajat. Apa itu nasihat, apa itu ta'yir? Nasihat sudah dibahas tadi. Memberikan yang terbaik, memberikan ketulusan. Saya ingin kamu jadi baik. Maka dia akan berusaha mengingatkannya, menegurnya dengan secara langsung sehingga dia tidak jatuh kehormatannya. Tetapi kalau ta'yir engkau sebarkan di mimbar kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya dijatuhkan ila akhirih. Barakallahu fikum. Apa tujuanmu? agar dia jadi baik? Bukan. Ingin memang menjatuhkan, menghinakan, menjadikan dia demikian dan demikian. Tapi Ustaz, ini kan musim kampanye, kan gak apa-apa. Ya itulah. Jeleknya sistem demokrasi mau tidak mau harus menjelaskan saya lebih baik daripada itu. Dianya juga akan mengatakan tidak bisa. Saya yang lebih baik daripada itu. Inilah kejelekan demokrasi. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.